Kita masih membahas ucapan imaman ar-razian. Ucapan dua imam ar-razi. Tentang Jahmiyah dan yang bersamanya dari para penolak-penolak sifat. Bahkan dikatakan oleh dua imam tersebut, man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Mereka-mereka yang ragu dan tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam, maka dia kafir. Dan yang ragu terhadap kafirnya mereka, maka dia juga kafir. Ikhwanifidina azukumullah, Hanya saja disebutkan di sini oleh muallif dengan bijak yaitu kalimat mimman yafham. Orang yang sudah paham tapi menentang. Ini yang dikafirkan. Adapun orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu, maka selayaknya untuk diajari, bukan difonis. Sampai kita pada syarahnya Syekh Rabi' حفظه الله تعالى يعطلون صفة الرحمة وهم يقولون لك إن التكرار والتأكيد يرفعان احتمال المجاز مريكا من نلق صفة رحمة الله سبحانه وتعالى جهمية معتزلة dan sejenisnya يقولون Padahal mereka berkata, Inna tikrara wa takkida. Sesungguhnya pengulangan dan penekanan itu menghilangkan makna kias. Ida kulta, kalau engkau berkata, Ja'a Zaidun, dalam bahasa Arab, maknanya datang Zaid. Maka bisa jadi maknanya datang Zaid, bisa juga datang utusannya, atau datang bukunya, datang kirimannya, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kalau diulang, datang Zaid, ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Datang Zaid, datang Zaid, diulang dua kali. Maka mereka berkata dalam ilmu majaz mereka, makna kias tadi terangkat. Berarti tidak ada kemungkinan lain kecuali Zaid memang benar-benar datang. Bukan utusannya, bukan kirimannya, bukan yang lainnya. Mengapa irtafa'a al-majaz? Mengapa hilang kemungkinan makna qiyas? Karena diulang. Diulang itu fungsinya adalah penegasan. Datang Zaid, datang Zaid. Yani Zaid benar-benar datang, dia sendiri datang. Qala lakin lamma taqulu Zaidun ja'a Zaidun yaquluna irtafa'a ihtimal al-majaz. Ketika awal pertama memungkinkan datang ininya datang itunya, tapi ketika diulang dua kali tidak lagi ada kemungkinan lain kecuali benar-benar datang Zaid. Hakikatan. Lawannya kias, hakikoh. Makna kias, makna hakikoh. Hadal maji alladhi hasalan min Zaidin haqiqatan. Kedatangan tadi, jaa Zaidun. Kedatangan Zaid tadi, maka maknanya sudah menjadi makna yang hakiki, yaitu benar-benar Zaid yang datang. Na'ti linutabbiq al Mari kita terapkan kaidah ini pada apa yang sedang kita bahas. Ketika Allah berbicara tentang dirinya dengan sifat rahmah, Diulang atau tidak diulang. Qala nutabbiq al-qa'idah ala sifatir rahmah. Kita coba, kita lihat apakah Allah Subhanahu wa taala mengulangi menetapkan sifat rahmat pada dirinya masalan wa sifatul kalam ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat kalam berbicara fanajidul qawaid tansab ala ru'usihim ternyata kaidah tadi menghantam kepala-kepala mereka. Kalau tikrar yarfa'u ihtimal. Mereka berkata pengulangan menghilangkan kemungkinan makna kias. Wa betul haqa'iq dan menetapkan makna hakikah, makna sebenarnya. Maka naqulu kalau gitu kita katakan pada mereka bagaimana dengan sifatul rahmah karrarahallahu mi'at al-marrat. Sifat rahmat Allah ulangi berkali-kali sampai seratus kali lebih atau ratusan kali lebih. Fil Qur'anil Karim. Itu dalam Qur'an. Aksar min semiat marrah. Lebih banyak dari lima ratus kali. Eh, lebih dari lima ratus kali. Wasafallahu fiha nafsahu. Allah sifati dirinya dengan sifat rahmat lebih dari 500 kali diulang-ulang. Alaysa ada tikraran? Bukankah ini pengulangan? Ya haula. Kalamul kafir idza jaa bi muakkid yarfa' ihtimal al majaz. Ucapan orang kafir tadi mengatakan kalau diulang-ulang maka tidak ada kemungkinan makna kias, makna sebenarnya Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Wallahu rabbul alamin. Ya'ti bimu'akkidat. Bahkan Allah rabbul alamin mendatangkan ayat-ayat tadi bukan hanya pengulangan. Diulangan, diulang dengan sekian ratus kali ditambah mu'akkidat. Penekanan-penekanan. Wa mu'akkidatin wa mu'akkidatin. Penekanan, penekanan, penekanan. Apa bedanya pengulangan dan penekanan? Beda. Kalau penekanan ada berbagai macam bentuk. Kalau pengulangan cuma diulang. Tapi kalau penegasan, penekanan bisa dengan lamut taukid, bisa dengan qad, bisa pula dengan uh, maf'ul mutlak seperti kallamallahu Musa taklima. Taklima ini penekanan namanya. Atau bahasa Arabnya takkid di dalam nahum. Atau barakallahu fikum seperti jaa Zaidun nafsuhu. Datang Zaid dirinya. Ini benar-benar datang. Itu penekanan namanya. Kala dikatakan di dalam Al-Qur'an Allah mensifati dengan sifat rahmat, mensifati dengan sifat kalam diulang-ulang dan diberi tekanan-tekanan. Tetapi tusirruna ala anna hadhihi rahmah majaz. Tetapi kalian, maksudnya haula jahmiyah, masih tetap mengatakan bahwa maknanya makna kias, bukan makna sebenarnya. Bukan benar-benar berbicara, tapi maksudnya, maksudnya. Diselewengkan maknanya kepada makna lain dan tidak mau memahami dengan makna yang sebenarnya. Ditafsirkan oleh mereka dengan makna kias. Satu contoh Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Dengan nama Allah yang memiliki sifat rahmat. Rahman memiliki sifat rahmat. Rahim memiliki sifat rahmat. Diulang dua kali hanya dengan penekanan yang berbeda atau dengan e, bentuk yang berbeda. Tetapi asal katanya sama. Ar-Rahman dari asal kata rahmat. Ar-Rahim juga dari atas dari asal kata rahmat juga. Dengan nama Allah yang maha rahmat dan maha rahmat. Karena dua-duanya rahmat. Walaupun para ulama membedakan yang pertama umum rahmat untuk seluruh makhluk-makhluknya. Hatta orang kafir pun mendapatkan rahmat di dunia diberi fasilitas, diberi kesempatan, diberi dakwah, diajak, diingatkan, ditegur, diberi adab-adab kecil agar mau kembali. Itu semua rahmat untuk mereka. Itu rahman. Adapun rahim, rahmat juga tapi khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang beriman Allah sayang. Ini sifat rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman saja dan untuk orang-orang yang nanti di akhirat Allah berikan rahmat. Di akhirat orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat. Taib, berapa kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Berapa kali diulang? Kullu suratin minal Qur'anil Karim ada surat Al-Bara'ah. Semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat Al-Bara'ah. Kecuali surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah surat Taubah. Semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terkandung sifat rahmat. Ar-Rahman sifat rahmat. Ar-Rahim sifat rahmat. Karraraha mi'at wa thalasa ashar marrah. Allah ulangi sampai 113 kali. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114. Tetapi satu surat nggak ada bismillahnya. Berarti diulangnya 113 kali. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih ada satu lagi dalam dalam surat, bukan di awal surat. Yaitu ketika kisah Sulaiman. Wa annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah surat. Dalam kisah Sulaiman. Maka 114 juga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ba'daha. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang maha rahmat. Ar-Rahman. Dan maha rahmat Ar-Rahim. Kamarratan akkada hadihi sifah. Berapa banyak Allah menekankan dengan tekanan-tekanan, menegaskan dengan ketegasan-ketegasan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Araita dhullal wal hawa. Araitum ad-dhalal wal hawa. Kaifa yaf'al bi ashabi? Lihatlah. Bagaimana kesesatan dan hawa nafsu sampai melakukan sesuatu yang mengerikan pada orang-orangnya. Ini bagaimana kesesatan? Dan hawa nafsu membawa mereka kaum Jahmiyah dan sejenisnya. Sampai-sampai kaidah mereka sendiri mereka bantah. Mereka punya kaidah bahwa kalau diulang maka tidak mungkin maknanya jadi makna kias. Kalau ada penekanan, ada penegasan, nggak mungkin maknanya makna kias. Tetapi ketika bicara masalah rahmat, mereka berkata, tapi itu bukan makna sebenarnya. Ini diulang-ulang dan ditegaskan dengan penegasan-penegasan. Bagaimana mungkin bisa ditafsirkan kepada makna lain? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Na'ti ila sifatil kalam. Kita masuk kepada sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Jika seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Rasul, fa'ajirhu. Berikan perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah hingga dia mendengar ucapan Allah. Yang Al-Qur'an Al-Karim Kalam Allah. Ada aliran mereka atau pecahan sempalan aliran mereka yang menolak kalam berkata, iya memang Allah memiliki sifat kalam. Tapi kalam Allah itu yang pada dirinya, pada zatnya. Al-Quran ini bukan. Apalagi Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Di masjid-masjid oleh manusia. Ya itu bukan ucapan Allah, itu ucapan manusia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah kau nggak baca ayat ini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada seorang yang minta perlindungan kepadamu dari kalangan musyrikin, maka berilah perlindungan di negerimu hingga dia mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma' mimman yasma' dari siapa orang kafir itu dengar? Dari Allah langsung yang enggak dari bacaan kaum muslimin. Berarti bacaan kaum muslimin ya kalamullah. Naam. Kalamullah dibacakan oleh kaum muslimin. Ucapan Allah dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid. Disebutkan dalam ayat ini hukum bolehnya memberikan perlindungan pada orang kafir. Orang kafir datang ke negeri muslimin. Tolong diberi perlindungan. Saya mau begini, mau begini, mau. Tidak akan mengganggu, tidak akan. Oh iya silahkan. Berikan kata Allah. Izinkan. Tinggal beberapa hari di negeri muslimin. Padahal dia musyrik, kafir. Mengapa? Apa hikmahnya diizinkan? Hatta yasma'a kalamullah. Hingga orang tadi di negeri muslimin bisa mendengar ucapan Allah. Dari siapa? Agar orang kafir yang tinggal di negeri muslimin tadi bisa mendengarkan ucapan Allah. Dari siapa? Ya dari muslimin dari mikrofon-mikrofon masjid, dari bacaan tetangganya, dari ucapan khotib-khotib di mimbar-mimbar, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat hidayah. Karena mendengar ucapan Allah dibacakan ke muslimin. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah SAW mengikat tawanan kafir di masjid. Namanya Sumama. Setiap hari disapa oleh Nabi. Setiap ke masjid, sholat lima waktu, sholat fajar. Apa yang kamu dapati hari ini wahai Sumama? Mada bika ya Sumama? Dijawab, aku punya tiga hal. Sama Mas wisam. Tapi pertanyaannya, mengapa diikatnya di masjid? Suruh mendengarkan ceramah, suruh mendengarkan adzan, suruh mendengarkan apa yang dibacakan oleh kaum muslimin dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apa yang ada di ayat tadi surat Taubah ayat 6, hatta yasma' kalam Allah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Berarti dibacakan oleh kaum muslimin juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Orangnya memang orang Arab mengerti bahasa Arab. Maka dia langsung paham bukan hanya maknanya tapi juga kekaguman bahasanya. Keindahan lafat-lafatnya. Ketika di sebuah kapal ada orang kafir, ada orang muslim. Tentunya muslimin mengadakan sholat jamaah, mengadakan sholat jumat dan sebagainya. Orang kafir ini dengar dia bertanya, tadi di antara ucapan-ucapan kalian ada ucapan yang berbeda. Ucapan apa itu? Merasakan perbedaannya. Padahal dia nggak ngerti. Tidak ngerti bahasa Arab. Kamu paham? Enggak. Tapi ketika saya mendengarkan kata-kata yang itu, ras, perasaan saya berbeda. Ada perasaan begini, ada perasaan begitu. Itu ucapan apa itu? Artinya jelas berbeda antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dijawab bahwa itulah wahyu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh khatib. Yang dibacakan oleh orang yang khutbah tadi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Penasaran. Pengen cari terjemahannya. Dia beli mushaf yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya, dia pelajari. Heran kenapa hati saya kok bergetar? Mengapa hari saya merasakan begini, merasakan begitu? Alhamdulillah. Dengan izin Allah dapat hidayah. Maka jangan disamakan ucapan-ucapan manusia dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kallama Allah Musa taklima. Yang ketiga, Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Wa huna akkadal fi'l. Di sini kata kerjanya diberi penegasan. Kallama itu kata kerja. Allah mengajak bicara atau Allah berbicara kepada Musa. Kemudian dikasih kalimat takliman seperti maf'ul mutlak sebagai penegasan. Wahada ta'kid yarfa' ihtimal al-majaz. Maka penegasan ini menghilangkan kemungkinan-kemungkinan majaz. Indahum wa inda ghairihim. Menurut mereka ataupun menurut para ulama ahli nahu. Semuanya berkata begitu. Kalau sudah ada penegasan artinya tidak mungkin makna kias. Ini jelas makna sebenarnya. Qala yang keempat dalilnya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun dan sesungguhnya urusan Allah kalau Allah menginginkan sesuatu Allah hanya mengucapkan kun jadilah maka jadilah dia di sini sangat jelas kalau yang tadi kalama sekarang yaqulu yaqulu lahu kun Allah mengucapkan kalimat kun. Artinya Allah memiliki sifat kalam. Allah benar-benar berbicara. Kok bahasa Arab? Ya karena berbicaranya kepada orang Arab. Nabinya nabi orang Arab. Kalau nabi Nabi Isa, Nabi Musa, ya dengan bahasa mereka, dengan bahasa Ibrani dan lain-lain. Ikhwan -lain. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Barakallahu fiikum. Hada min adillati anna Allah yatakallam. Ini dalil-dalil yang membuktikan uh, Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. Hanya saja tidak sama dengan bicaranya makhluk dan pasti sempurna. Maha sempurna Allah, maka maha sempurna pula pembicaraannya dan maha sempurna pula cara berbicaranya. Kayak apa? Kami tidak tahu. Kami tidak mendengar dan kami tidak bisa mempermisalkan karena tidak ada yang sama dengan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Wahada sifat kalam kawana biha kullul makhluqat as-samawati wal ardi wal jannah kanat bikalamihi. Maka Allah adakan seluruh yang ada. Seluruh makhluk-makhluk. Apakah langit-langit, bumi-bumi, surga, neraka, semuanya ada dengan kalimat kun. Dengan kalamullah, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibal wal bihar wal anhar. Jibal gunung-gunung, bihar lautan-lautan, anhar sungai-sungai, kullu syai'in hafala bi kalamillah. Semua itu terwujud dengan ucapan Allah. Allah hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an kalau Allah menghendaki sesuatu, ayyakula lahu. Allah hanya berkata, jadilah. Maka jadilah dia. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kaun alam semesta ini al-kauni wa tashri'i. Apakah alam semesta ini kauni atau tashri'i hukum syariat? Kulluha ja'at bi kalamillah. Semuanya datang dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini halal? Karena Allah berkata halal. Kenapa ini haram? Karena Allah berfirman haram. Mengapa yang ini wajib? Karena Allah perintahkan wajib. Allah ucapkan, Allah perintahkan, Allah katakan, Allah putuskan. Wa qadha Allah ta'budu illa iya. Allah memutuskan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Qadha juga dengan kalam. Allah memutuskan dengan ucapan. Jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Faman za'ama ma'ahada anna al-Quran makhluk kafarahu salaf. Maka wajarlah kalau ada yang mengingkari ucapan Allah dan mengingkari sifat kalam bagi Allah dan mengingkari bahwa Al-Qur'an yang kita baca pagi sore dikatakan bahwa itu bukan ucapan Allah, dikafirkan oleh salaf. Kafarahu as-salaf. Para ulama salaf mengkafirkannya. Wa amtuhinal Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal umtuhina pernah diberi ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanihi min ahli sunnah dan saudara-saudara beliau dari kalangan para ulama ahli sunnah dengan mehnatan azimah, dengan ujian yang besar. Jiddan. Jiddan ini penegasan. Ujian yang sangat besar sekali. Minal jahmiyah, dari golongan jahmiyah yang sudah merambah ke pemerintahan. Aliran jahmiyah yang sudah merambah ke pemerintahan sampai mulai ke penguasanya. Watasallatu ala salasa min wulatil abbasiyin. Masuk sampai ke tiga tokoh pimpinan abbasiyin. Abbasiyin adalah khilafah Bani Abbasiyah. Siapa tiga ini? Al-Ma'mun, Wal-Mu'tasim, wal watiq Masuk ke dalam pemerintahan Ma'mun, masuk dalam pemerintahan Mu'tasim, dan masuk dalam pemerintahan Al-Wasiq. Fa'anzalu bi ahli sunnati minal mihan. Maka, Allah, maka mereka menimpakan kepada ahli sunnah ujian yang berat. Mana ya'lamuhu illallah. Apa yang tidak mungkin diketahui seluruhnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? ujian beratnya minal qatli wasijni sijni wal fasli minal wadhaifi wad darbi dibunuh dipenjara ditangkap dipecat al fasl minal wadhaif dipecat dari jabatan yang tadinya uh, di, hakim di pengadilan dipecat yang tadinya juru fatwa dipecat sampai darb dicambuk, disiksa para ulama ahli sunnah. Hatta annal asra idha dhahabu yujahiduna la yufakkirunahum illa idha atarahu bi annal quran makhlukun. Wa illa la yufak la yufak la yufakuna asrahum. Bahkan tawanan-tawanan tidak dahabu yujahidun. Kalau mereka berjihad. La yafukunahum. Tidak dilepas. Saya ulangi tadi. Bukan fakirun. Tapi yafukunahum. Yafuk dilepas dari belenggunya. Tawanan-tawanan tadi tidak dilepas. Sampai mereka mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Wa illa la yafukuna asrahum. Kalau tidak mau mengucapkan Quran makhluk, tidak dilepaskan dari tawanan. Balagu mablagan aziman min Mereka sudah mencapai batas yang sangat tinggi dalam kedoliman-kedoliman. Ditangkap, disiksa, dipenjara, diikat, dicambuk, dan seterusnya. Wa ma'adhalika. Tapi bersama dengan itu, para imam-imam Para ulama ahli sunnah tetap menyatakan Quran ucapan Allah. Walaupun dicampur. Katakan Quran makhluk. La Quran ucapan Allah. Termasuk diantaranya yang paling dikenal adalah Imam Ahmad rahimahullah. Wasamada yaqul. Beliau kokoh berkata. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Qala lahu ba'dun nas. Naqumu bi Sebagian manusia berkata pada Imam Ahmad, Wahai Imam, gimana kalau kita memberontak saja? Kita lawan penguasa ini. Qala la, jangan. Hadihi fitnah. La, hadihi fitnah. Ini fitnah, ini fitnah. Qalu lahu, mereka berkata lagi, nahnu fi fitnatin. wahum yu'allimuna awladana min anna al-Qur'an makhluk. Ya Imam, kita sudah di dalam fitnah. Dan mereka mengajarkan pada anak-anak kita bahwa Quran makhluk. Ini bahaya. Generasi mendatang akan hancur. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Biasa. Kalau sudah ada kayak gini, banyak orang yang tiba-tiba pinter atau sok pinter. Bisa menebak besok apa yang terjadi. Nanti akan terjadi begini. Nanti kita akan hancur semuanya. Islam tidak ada lagi di muka bumi dan seterusnya. Kata Imam Ahmad Memang kita sudah dalam fitnah tapi fitnah khusus. Tetapi kalau kalian melawan ammatil fitnah, fitnah jadi merata. Apa makna yang fitnah khusus? Yang disiksa hanya saya, hanya fulan, alan, sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-fitnah yang terjadi sekarang ini allati tatarattab kita qitali akbar bahwa kalau engkau melawan dalam perang ini melawan fisik maka fitnah akan lebih besar min akan lebih besar dari fitnah ini min itu tusfak fiha dima akan ditumpahkan darah kaum muslimin waktu tuqta fiha subul dan jalan-jalan akan terputus maknanya jalan terputus ekonomi akan terhambat. Tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi orang yang mengantarkan barang ini ke sana, barang ini ke sini, makanan gandum ke sini, enggak ada yang mengirimkan kentang ke sana. Maka fitnahnya mengerikan sekali. Dan barakallahu fiikum. Korbannya kaum muslimin dari kedua belah pihak. Pertanyaannya ketika penguasa memaksa Quran makhluk, apakah seluruh tentaranya sama? Belum tentu. Mungkin sebagian besar tentaranya hanya nggak berani. Iya, iya Quran makhluk. Padahal hatinya tidak benar. Kacau ini. Tapi ketika dipaksa untuk perang, dia terpaksa. Dia akan mengangkat pedangnya dan dia terbunuh dalam keadaan dia tidak meyakini Quran makhluk. Biasa kalau penguasanya A, maka pengikutnya akan A semua, tapi gak asli. Banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan. Banyak kaum muslimin yang hanya pengen selamat saja. Banyak kaum muslimin yang terpaksa. Banyak kaum muslimin. Bayangkan kalau ini melawan ini. Ini muslimin, ini muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jauh pandangan para ulama. Sehingga beliau menyatakan. La ma'amurukum. Aku tidak menyuruh kalian Wala aku lulakum. Aku tidak berkata kepada kalian lawanlah. Jangan, jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Ini urusannya dengan darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Lam yakul hada jubunan. Beliau tidak mengucapkan ini karena jubunan. Apa jubunan? Penakut. Bukan mengatakan jangan karena penakut. Tidak. Buktinya beliau sangat berani mengatakan Al-Quran kalamullah. Ditangkap tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Dicambuk tetap menyatakan Al-Quran kalamullah. Hingga koyak bajunya dan hampir terbuka auratnya. Beliau hanya berdoa, Ya Allah, jangan buka auratku. Ya Allah, jangan buka auratku. Maka yang mencambuknya tiba-tiba berhenti, matanya terbelalak, mukanya pucat pasi, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Ketakutan. Melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ini barakallahu fikum barakah dari doanya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wala khaufan berarti beliau bukan berkata jubunan wala khaufan bukan karena penakut bukan karena takut. Fakat duriba darban la tutiquhul jibal. Beliau telah dipukul dengan pukulan yang gunung saja nggak akan sanggup wa mahtazza wala khaf tidak gentar, tidak takut, tidak goyah, tidak mundur selangkah pun. Ucapannya tetap tegas. Al-Quran, ucapan Allah, bukan makhluk. Dimasukkan atau digulung di dalam karpet. Diinjak-injak oleh tentaranya. Digulung dalam karpet dan diinjak-injak oleh tentara pasukan penguasa. Dia tidak berubah. Wala jaza, tidak kapok mengatakan Al-Quran kalamullah. Walakinnahu yakshallaha wa yudrikul masalih wal mafasid. Beliau menyatakan jangan, jangan melawan, jangan melawan. Adalah karena melihat maslahat lebih besar daripada mafasid. Kalau kalian melawan mafasidnya akan lebih besar. kau muslimin melawan kaum muslimin, korbannya kaum muslimin darah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Al-an mutalabatu syu'ub al-hatif bil hukuk Adapun sekarang ini kaum muslimin menuntut menuntut membisikkan tuntutan-tuntutan biasanya hukuk urusannya hak pribadi tanah saya digusur barang kami dirampas hak kami dihalangi hanya itu tidak memikirkan masalah din. Aktar hukukihim kedib. Bahkan sebagian hak yang mereka tuntut dusta. Hatta walau kana lakum hukukun arsyadar rasul. Bahkan kalaupun engkau benar-benar memiliki hak. Rasulullah SAW membimbing untuk sabar. Isbiru. Ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya zalim? Aku tidak bertanya kepadamu penguasa yang baik. Aku bertanya kepadamu penguasa yang fa'ala kaita wa kai. Yang melakukan ini dan itu. Isbiru. Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Walaupun benar-benar punya hak. Disuruh sabar. Seperti hadis Ubadah bin Samit. bayakna ala sam'i wa ta'ah. Kami berbayat untuk dengar dan taat. Fiman syatina wa makrahina. Dalam semangat kami ataupun di dalam keterpaksaan kami. Usrina wa yusrina. Dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah. Wa asaratan alaina. Atau ketika kami diperlakukan secara curang. Disuruh kami untuk sabar. Wa an lanunazi'il amr ahlahu. Jangan merebut hak mereka. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata. indakum minallahi fihi burhan yang kalian punya hujah di hadapan Allah nanti. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dicontohkan oleh Imam Ahmad.